Mungkin bagimu ku selalu salah Di hadapmu ku tak pernah benar Ku tak bisa menjadi pendamai Di dalam cinta hadapi semua ku ingin kau mengerti kini ku sadar cinta tak bisa dijalani dengan perbedaan ku akui ku masih mencintamu dan ingin kamu Kan ku lintasi hidup tanpa dirimu Di atas pedih yang akan ku rasakan Kan ku coba jalani hidup tanpamu Ku akan pergi menjauh karena kita memang berbeda Ku lelah Hadapi semua Ku ingin Kau mengerti Ku tahu Kita tak mungkin menyatu Ku